yaitu bagi orang-orang yang menempuh sebabnya. Dan salah satu sebab utama untuk mendapatkan petunjuk adalah tolakul ilmi, yaitu belajar. Orang akan berada dalam hidayah, orang akan berada dalam petunjuk dengan syarat tolakul ilmi. Ya, di dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Siapa yang dikendaki Allah berada dalam kebaikan, berada dalam petunjuk, berada dalam hidayah, berada dalam siratul mustaqim, maka orang itu akan dipastikan dalam agama. Jadi di sini menunjukkan orang yang tidak fakih terhadap agama Allah, orang yang tidak fakih kepada Quran atau Sunnah Nabi Sallam, maka ia tidak akan dapat petunjuk. Ukuran petunjuk yang akan didapat oleh seseorang tergantung semangat dan tidak semangatnya seorang itu mencari ilmu. Demikian juga orang akan selamat dari penyimpangan sejauh mana orang itu memahami dinul Islam, memahami tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikendaki Allah berada dalam kebaikan, berada dalam petunjuk, maka dibagikan di dalam agamanya. Dan yang terakhir sebagai mukodimah, ya sambil kita menunggu beberapa jamaah tentang judul yang kita akan bahas, bahwa kenapa kolabul ilmi merupakan ibadah yang paling agung dan bentuk takoruk pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan juga di dalam hadis yang mungkin nanti akan kita bahas sebagiannya bahwa di antara kebaikan pada satu umat itu tergantung keberadaan ahlul ilminya. Jadi kalau ada ahlul ilminya dan semangat kaum muslimin mempelajari agamanya, maka disitulah kebaikan akan ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asrafis sa'ati rafa'an ilmi wa intisharul jahli. Di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Jadi diangkatnya dan meninggal dunia hanya para ulama dan tersebarnya kejahilan di tengah-tengah umat ini. Maka barang siapa yang ingin menegakkan agamanya, Ya. Maka ia wajib tolabul ilmi dan belajar tentang agama ini. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah judul sesuai dengan perjanjian dengan panitia di sini dan alhamdulillah ini pertemuan yang kedua saya di masjid ini. Kalau sehingga saya dua tahun yang lalu ya. Dan kita ketemu lagi hari ini. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu manhaj al-firqatu najiyah wa ta'ifatu mansurah. Yaitu menuju jalan keselamatan. Kita mengetahui bahwa tidak ada manusia yang tidak ingin selamat. Tidak ada manusia yang tidak ingin berbahagia. Itu semua manusia menginginkan itu. Hatta orang-orang kafir cita-citanya sama. Bukan hanya orang mukmin yang mengatakan ingin selamat, yang mengatakan ingin bahagia. Tapi kata seorang syair berkata, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna sabinata la tajri alal yabisi. Seorang saya berkata, kamu menginginkan kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, keselamatan. Namun sayang kamu tidak menempuh jalannya. Ketahuilah tidak ada bahtera yang berlayar di daratan. Jadi tidak ada perahu, tidak ada kapal tidak ada bahtera yang bisa berlayar di darat. Maksudnya apa? Tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu keinginan kecuali harus menempuh sebab. Likuli syai'in sababun. Inna likuli syai'in syababan. Sesungguhnya setiap segala sesuatu ada sebabnya. Maka manusia harus menempuh sebabnya. Kalau ingin berbahagia, kalau ingin selamat, dan kalau ingin berada di jalan yang lurus, maka kita harus menurut apa mengikuti dan menempuh sebabnya. Para ibu para bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan kepada kita bahwa kondisi kita hari ini berbeda dengan kondisi-kondisi yang didapatkan oleh para sahabat ribuan Allah taala alaihi. Kondisi yang menimpa kepada kita adalah berbeda dengan apa yang ada di zaman Nabi SAW yang berada di zaman para sahabat ribuan Allah taala alaihi. Hari-hari yang kita hidup adalah hari yang penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat, penuh dengan kesamaran, penuh dengan ujian, penuh dengan penyimpangan. Sehingga Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis sahih, "Fa inna min waraikum ayyamu sabri as-sabru fiha mislu qabdi ala jamri lil amili fihim mislu adrina mislu adri khamsina minkum." Rasulullah SAW menjelaskan setelah masa sahabat itu, artinya setelah hari-hari kalian akan ada hari-hari di mana yang sabar pada hari itu terhadap kebenaran dan istiqomah di atas kebenaran itu seperti orang yang memegang bara api. Jadi orang yang komitmen kepada kebenaran, komitmen berada dalam petunjuk, komitmen di atas sunnah, komitmen di atas hak, komitmen di atas Islam itu digambarkan bagikan orang yang memegang bara api. Nabi SAW menjelaskan orang-orang yang komitmen di hari itu pahalanya adalah 50 lipat ganda dari pahala kalian. Ini kita kepada para sahabat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini dengan dua bagian. Bagian yang pertama, Nabi SAW mengatakan orang yang komitmen kepada hak, orang yang komitmen kepada Islam, orang yang komitmen kepada sunnah, bagian orang yang memegang bara api. Ini menunjukkan karena dahsyatnya fitnah hari ini. Dahsyatnya ujian hari ini yang akan menimpa kepada setiap mukmin. Yaitu berupa fitnah syubhat wa natu syahwat. Berupa fitnah syubhat artinya fitnah munculnya kesesatan-kesesatan. Munculnya penyimpangan-penyimpangan. Munculnya juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Kita akan sebutkan beberapa hadis ini. Demikian juga fitnah syahwat, yaitu munculnya bentuk-bentuk maksiat. Banyaknya bentuk-bentuk maksiat yang bisa menggelincirkan orang-orang beriman dari jalan yang lurus, dari ketaatan kepada Allah. Ya. Ini diberitakan oleh Nabi Musa. Maka digambarkan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan istiqomah dalam taat kepada Allah seperti orang yang memegang bara api. Lalu pada bagian yang keduanya Nabi SAW mengatakan bahwa pahala bagi orang yang komitmen di masa itu, atau kita katakan di masa hari ini, ganjarannya adalah 50 lipat ganda dari ganjaran yang diberikan kepada para sahabat Allah Ta'ala lain. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita lebih utama dari mereka. Tetap mereka lebih utama dari kita. Kaum muslimin zaman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana kita hari ini bisa istiqomah. Bagaimana kita hari ini bisa berada dalam petunjuk? Bagaimana caranya seorang mukmin hari ini bisa berada dalam jalan yang lurus, bisa istiqomah, bisa tangguh dalam kebenaran ini? Padahal Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang akan munculnya fitnah ini. Lihat kepada beberapa hadis ini. Hadis yang pertama Nabi SAW mengatakan, Badiru bil amal fitanan kafit atil lailil mudlima. Yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira. Yabi'u rajul dinahu aradi minad dunya. Para ibu para bapak yang saya hormati, lihatlah pada hari sini. Beliau mengatakan, bersegeralah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi jangan menangguhkan dalam istilah syariat jangan taswif. Taswif itu kita mengatakan nanti nanti bersegera kepada amal soleh. Sebelum munculnya fitnah, bagaikan potongan malam gelap gulita. Jadi akan muncul kesesatan-kesesatan, akan muncul penyimpangan-penyimpangan, akan muncul pemikiran-pemikiran yang baru yang dinisbatkan kepada Islam. Tapi itu menyimpang semuanya. Yang mungkin dengan sebab dahsyatnya fitnah ini, seseorang paginya masih mukmin, tapi sorenya telah kafir. Karena dahsyatnya fitnah. Atau mungkin seorang mukmin sorenya masih mukmin, tapi paginya telah kafir. Ia menjual agamanya dengan secuil bagian dari dunia ini. Banyaknya orang yang murtad, banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang menyimpang karena berkaitan dengan dunia ini diisyaratkan oleh Nabi SAW akan muncul fitnah ini. Bahkan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berupa bagian dialog soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah SAW. Yang mana dialog ini dialog yang sangat indah. Duduk di majelis lalu Hudzaifah bertanya radhiyallahu taala dan Rasul menjawab. Dia mengatakan karena nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu Anisah. Jadi kata beliau orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedekah apa yang paling abdol, amal yang mana yang paling abdol, jihad mana yang paling abdol. Orang bertanya tentang kebaikan, pintu ke surga dan sebagainya. Sementara aku bertanya tentang kejelekan, makhafatan an yudrikani Sebab aku merasa takut kalau masa-masa itu menimpa kepadaku. Jika aku hidup di masa itu. Kan? Belum katakan kunna fi syarrin wa jahiliyah. Atau kunna fi jahiliyah wa syarrin. Dulu aku dalam kejelekan yaitu dalam jahiliyah, dalam kemusyrikan, dalam maksiat, dalam keboliman. allahu bihadal khairi Lalu Allah Ta'ala datang dengan Islam ini. Artinya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, dengan membawa agama ini. Datanglah kebaikan yaitu Islam. Kalau paham mimba di khair min syari, kalau na'am. Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa keburukan? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi. Pahal mimba ba'dil khairi Wahal min badi syarrin min khairi? Qala na'am, walakin fihi daqan. Qala wa ma ya Rasulullah? Qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifuhum wa tunkiruhum. Maka Hudaibah bertanya lagi, apakah setelah masa keburukan akan datang masa kebaikan? Iya, tapi ada kabutnya. Jadi banyak kesamarannya nanti. Lalu Hudzaifah bertanya, apa tabutnya itu? Muncul satu generasi dari umat ini yang mengaku Islam tetapi tidak mengambil petunjuk dariku dan tidak mengambil suri tauladan bagiku dariku. Jadi muncul yang dinamakan asabul bidah, orang-orang yang memunculkan perkara-perkara baru dalam agama ini. Lalu Hudzaifah bertanya lagi. Wahal mimba di khairi fi min syarrin Apakah setelah masa keburukan, maaf, setelah masa kebaikan yang Anda kabut, akan datang masa kejelekan? Wala na'am, iya. Doa Du'atun ala abu jahannam. Man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sikum lana ya Rasulullah. hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qala famada ta'muruni in adraktu dzalik talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Al hadis. Kata Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa keburukan? Maka Nabi SAW menjawab, iya katanya. Lalu Hudzaifah bertanya, sebutkan kondisinya seperti apa? Katanya. Akan masa akan datang masa keburukan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu munculnya juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Jadi nanti ada orang-orang juru dakwah yang dinamakan munafikun, orang-orang munafik ya, yang mereka intisab, intisab itu berlabelkan Islam dan menisbatkan diri pada Islam, tetapi mereka adalah sebagai tentara-tentara iblis, sebagai tentara-tentara syaitan, sebagai kaki tangan-kaki tangan musuh Islam ya, yang akan menghancurkan umat Islam dari dalam, yang dinamakan dengan buatul al amwabi jahannam, penyeru-penyeru yang akan menyeru ke jurang api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, sebutkan katanya sifat mereka. Mereka berkulit seperti kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku? Apa petunjukmu kepadaku jika masa itu menimpa kepadaku. Jika aku mendapatkan masa itu, maka Nabi SAW mengatakan komitmenlah kepada jamaah kaum muslimin dan imamnya, kamu selamat. Lalu yang diambil lagi pertanyaan bagaimana katanya kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Maka Nabi SAW mengatakan Fatazil ziltil kalau kullaha Walau an ta'abba bi asli syajaratin Wahwa kadari wa anta kadari eta eh, mutu ala ala sunnah bagaimana kalau tidak ada jamaah tidak ada imam maka Nabi SAW mengatakan tinggalkanlah jauhilah firqah-firqah yang menyimpang itu sehingga walaupun kau berada di sebuah hutan menyendiri dan makan dengan akar-akar dan nanti dalam kondisi seperti itu maka komitmenlah kepada sunnah ini hadis sudah itu Hadis Hudzaifah radhiyallahu taala menceritakan kepada kita bahwa akan datang masa yang sangat buruk yaitu munculnya juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Siapa? Ya, seperti kita contoh umpamanya Abdullah bin Sabah lanatullah yang merupakan tokoh Rafiullah yang memunculkan ajaran Syiah. Kemudian seperti siapa? Tokoh-tokoh ya, dalam sepanjang sejarah Islam Ma'bad al-Juhani yang memunculkan ajaran akidah Qadariyah mengingkari takdir. Muncul seorang tokoh yang dinamakan Ja'ad ibn Dirham, Jahmi ibn yang mereka mengingkari nama Allah dan sifat-sifat Allah. Munculnya seorang yang dinamakan Wasil ibn Atok, yang mereka menetapkan agama dengan akal. Dan mereka menolak Al-Quran ataupun hadis apabila bertentangan dengan apa? Munculnya Bistil al-Mirisi, tokoh-tokoh yang menyimpang sampai sekarang muncul. Mirjan Gulam Ahmad ya, dan tokoh-tokoh Indonesia dari nama-nama mungkin yang insaf yang tidak insaf. Lia Amiluddin, Muhammad al mustadik dan setiap orang yang merupakan juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Mereka adalah dua pun ala buah bijana. Rasulullah SAW telah memperingatkan akan munculnya akan munculnya kesesatan. Lalu dalam hadis yang ketiga, hadis yang terakhir yang saya ingin sampaikan, lalu kita akan menjelaskan bagaimana kita komitmen kepada jalan yang hak. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Muawiyah, Anas bin Malik, Amr bin As, Abu Musa Al-Asari, Abu Umar Al-Bahili dengan narasi yang berbeda-beda. Beliau mengatakan apa? Satap tariku ummati atau hadisnya patil yahudu ala sittaini wa sabiina firqatan. Wa tafarraqatin nasara ala sintaini wa sabiina firqatan. Wa satap tariku ummati ila salasin wa sabiina firqatan kulluha nari ila wahida. Qalu wa ma hiya al wahida ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al wa ashabi. Wa fi riwayatin hiya Hadis yang kita akan bahas adalah hadis ini. Tentang judul yang kita bawakan di pagi hari ini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dari berbagai riwayat dari berbagai sahabat dengan redaksi yang berbeda-beda sedikit. Beliau mengatakan orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terjadi iftirah, akan terjadi ikhtilaf menjadi 73 golongan. Jadi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Kullu hafinna, Semuanya terancam dengan api neraka. Artinya semuanya sesat. Kecuali satu. Siapa yang satu ini, maka Nabi SAW mengatakan, ma'ana alai al-yawma ashabi. Siapa yang ia mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Siapa yang komitmen kepada jalanku dan komitmen kepada jalan para sahabatku. Siapa yang komitmen kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dalam satu riwayat yang lain yang mengatakan, "Iyal jamaah yang akan selamat itu mereka adalah al-jamaah. Dalam satu riwayat dikatakan as-sawadul a'bam, itu kelompok yang banyak. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis ini bahwa umat Islam umat ini akan terjadi ibtirah, akan terjadi ikhtilaf jadi akan terjadi perselisihan, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan Nabi SAW mengatakan akan terjadi banyak, yaitu 73 golongan. Dan yang benar hanya satu, dan yang lainnya adalah menyimpang. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang hadis ini. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Marilah kita untuk memahami hadis yang mulia ini dan untuk mengambil faidah-faidah dari hadis ini dan pelajaran-pelajaran dari hadis ini sesuai dengan apa yang kita inginkan bagaimana kita meniti jalan yang lurus. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh para ulama ahli sunnah bahkan tidak ada ulama ahli sunnah kecuali menyertakan hadis ini. Tidak ada buku yang berkaitan dengan akidah. Tidak ada buku yang berkaitan dengan masalah tentang akidah kecuali menyertakan hadis ini. Hadis tentang birrul ummah. Pelajaran-pelajaran dari hadis ini yang pertama, bahwasanya al-haqqu wahidun la yata'addadu. Istimewa yang pertama bahwa kebenaran itu hanya satu. La yata'addadu. Kebenaran tidak berbilang. Jadi kebenaran itu hanya satu. Hak itu hanya satu. Lalu apa yang satu itu? Wahuwa Islam, wahuwa Sunnah. Kebenaran itu hanya satu adalah Islam dan dia adalah Sunnah. Dia adalah Islam, dia adalah sunnah. Istimbat yang kedua nanti kita akan jelaskan dengan poin yang kedua. Sedangkan istimewa yang kedua, Waqad bayana Nabi sallallahu 70 dolar kathira. Wa anna dolar tatanawwa wa tatapawwa. Yang kedua, bahwasanya kesesatan itu banyak. Dan kesesatan itu bermacam-macam. Dan kesesatan itu bertingkat-tingkat. Jadi kebenaran itu satu, kebatilan itu banyak. Dan kebatilan itu bertingkat-tingkat dan kebatilan itu bermacam-macam. Ada dalil yang menunjukkan kebenaran adalah hanya satu, yaitu Islam, yaitu sunnah. Allah berfirman, "Fama ba'dal haqqi illa dhalalu." Ini fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran setelah datangnya Islam kecuali kesesatan. Tidak ada setelah tauhid kecuali sesat. Fama ba'dal haqqi ila dhalah. Inna dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dilihat ayat-ayatnya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang menempuh jalan selain Islam, siapa yang menempuh cara beragama bukan dengan Islam, maka tertolak. Allah berfirman, inilah jalanku yang satu. Ikutilah. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak, subul, jalan-jalan kesesatan. Maka akan dicari beraikan dari jalannya. Bahkan para ibu, para bapak dan seluruh kaum muslimin berdoa dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Maka yang benar itu hanya Islam. Dan jalan yang akan bisa menyampaikan kita kepada Allah hanya satu, yaitu Islam. Siapa yang menempuh cara, siapa yang menempuh sistem, bukan dengan Islam, maka itu menyimpang dan sesat dan dia akan celaka. Pelajaran pertama ini memberikan kaidah batilnya apa yang dinamakan liberal. Menyimpangnya pemahaman liberal yang mengatakan seluruh agama adalah sama menuju Allah. Maka ini batil. Ini bertentangan. Bahkan barang siapa yang meyakini seluruh agama benar, bahwa kafir waridatun an dinil Islam. Siapa yang meyakini seluruh agama adalah benar, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Karena jalan Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan yang dimaksud dengan jalan yang satu ini adalah sunnah. Yaitu Islam atau sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Itu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Musa. Cara beragama, cara berakidah, cara hidup yang telah ditempuh oleh Nabi Musa. Din yang telah ditempuh oleh Nabi Musa. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu bukan berkaitan dengan sholat mustahab, ya puasa yang mustahab, haji yang mustahab, amalan yang mustahab. Bukan itu yang kita maksud sunnah sekarang. Karena itu sunnah hanya menurut fukoha saja yang sifatnya parsial bahasanya. Sunnah diartikan mustahab. Tapi yang kita maksud sini adalah sunnah dalam makna umum, yaitu tariqatun nabi, hadiyun nabi. Sunnah yang artinya adalah petunjuk Nabi Muhammad jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Baik yang berkaitan dengan akidah, cara beribadah, cara bermuamalah, cara bersiasa, berpolitik, dan akhlak, maka ini yang dimaksud dengan sunnah. Paman rugi an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan terhadap sunnahku, terhadap jalanku, maka ia dalam bukan golonganku. Sunnah. Yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi Salam dan para sahabat ini yang dimaksud dengan sunnah. Adapun kebenaran hanya satu yaitu sunnah, karena Nabi Salam menjelaskan di dalam hadis ini, Kulu nari ila Wa may ya'mal ya Rasulullah, maka alai al-yawmul Semuanya terancam dengan api neraka dan semuanya sesat kulit satu. Siapa? Siapa yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, siapa yang sholat seperti sholatku ini, siapa yang berhaji seperti hajiku ini, siapa yang berjihad seperti jihadku hari ini, Siapa yang bermuamalah, bertetangga, bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan suami, bahkan bermuamalah dengan orang kafir seperti hari, hari, ah, hari ini aku. Maka dia akan senang Dia yang akan berbahagia, Dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Irbadi Musaria, beliau mengatakan apa? Wa innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan wa alaikum bisunnatih wasunnatil khulafir rasyidin al mahdiyyin abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah wa inna kullu bid'atin dhalalah wa inna kullu dhalalatin binnah Nabi SAW menjelaskan dalam hadis irbat yang maknanya mendekati hadis ini. Siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Akan melihat kesesatan yang banyak. Maka hendaklah dia berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Peganglah, genggamlah, ya, gigitlah dengan gigi gerahmu, peganglah dengan kokoh, peganglah dengan erat, dan hati-hatilah kepada setiap perkara yang baru karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan terancam dengan api neraka. Semana dengan hadis ini bahwa kebenaran itu satu yaitu sunnah. Kemudian lihat di dalam hadis yang ketiga, hadis Abu bin Mas'ud. Qala khatta Rasulullah SAW khattan aridan. Faqala hadha sabili. Summa khata hututan ahwal an yaminihi wa an shibani, Faqala hadihis subul. Wa fi kulli shabirin syaitanun yadu ilaiha. Summa tala qawlu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqim alaih. Nabi SAW itu duduk dengan para sahabat, lalu beliau memberi perumpamaan. Garis lurus satu, ini jalanku. Ikutilah. Jalan kebenaran satu. Ikutilah. Ini sunnahku. Lalu beliau membuat garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya. Lalu beliau mengatakan, inilah jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan ada syaitan yang memandunya. Ada para pemimpin dari para pengikut iblis laknatullah yang akan membawa kepada jalan kesesatan ini. Maka di sini menunjukkan bahwa yang hak adalah sunnah. Hadis yang keempat. Nabi Sal mengatakan apa? Taraktukum alal bayda lailuha kana la yuzigu anha ilahal. Kata beliau, aku tinggalkan kalian dengan terang benderang. Malamnya bagikan siangnya, Islam ini telah sempurna Islam ini telah jelas, maka kalian tidak perlu penambahan dan pengurangan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Wa ma min syai'in yuqarribukum ila jannah ila kot amartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila nari ila kot namitukum anhu." Tidak ada perkara yang bisa mendekatkan kamu ke surga kecuali aku telah memerintahkannya. Tidak ada perkara yang bisa mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Maka jangan mengada-ngada dalam agama ini. Aku telah menyempurnakan agama ini. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Lalu apa kata beliau di akhir hadis itu? Siapa yang berpaling, ya? Siapa yang bergeser dari apa yang aku bawa mencari jalan lain, mencari sistem yang lain, mencari pola pikir yang lain selain sunnah, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Karena kebenaran itu hanya satu yaitu sunnah. Maka dikenallah dengan ahli sunnah. Dikenal dengan sunni karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah satu dan kebatilan itu adalah banyak. Penyimpangan itu adalah apa? Banyak. Tapi istimbat yang ketiga dari hadis ini Kata-kata Nabi SAW mengatakan 73 golongan di mana Rasul menghabarkan kepada kita Allah Ta'ala alam pendapat yang hak tidak menunjukkan bahwa penyimpangan itu hanya 72 golongan. Firkom yang menyimpang hanya 72 saja. Akan tetapi menunjukkan banyak. Karena banyak di dalam hadis atau dalam bahasa syariat, kata-kata jumlah itu tidak ada mafhum mukhalafah. Artinya tidak membatasi. Ketika dikatakan sabun menunjukkan banyak. Seperti yang SAW mengatakan al-imanu bin'un wasituna syubat. Al-imanu bin'un wasituna syubat. Allah kalimatul la ilaha illallah wa adna kalimatul adha antar. Dalam hadis dikatakan iman 60 sekian cabang atau 69 cabang. Dalam satu bulan dikatakan 70 sekian cabang. Paling tingginya lah ilaha paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Nah, kita tidak akan mampu, bahkan tidak disyariatkan kita untuk menghitung tentang sendi-sendi iman dengan 60 cabang ini. Dibahas menyebut kaitan dengan hati ini yang berkaitan dengan lisan ini, yang berkaitan dengan anggota badan ini. Walaupun ada sebagian para ulama yang takaluk juga mencoba-coba untuk apa? Menyebutkan tentang sendi-sendi iman itu. Termasuk amal hati apa saja dari mulai kau roja, mahabbah, inabah, tawakul, niat, ya, tasdik, sebut. Amal lisan, tasbih, tahlil, sebutnya. Amal jawali seperti sholat, saum, dan ini. Ya. Tapi itu tidak bisa. Maka kata-kata tujuh sekian menunjukkan bahwa cabang iman itu banyak saja. Menunjukkan apa? Baik. Demikian juga di sini ketika Nabi SAW mengatakan yang menyimpang itu banyak dan disebutkan dalam hadis itu digambarkan 72, maka pendapat yang kuat tidak menunjukkan 72 golongan. Karena di dalam waki dalam kenyataan, Syiah saja yang merupakan firqah yang menyimpang itu lebih dari 360 sekian sektor. Jadi agama Syiah itu diteliti oleh para ulama tidak kurang dari 360 sekian penyimpangan itu. Tapi al-firqatul halika para ulama meneliti pokok-pokok kesesatan itu bersumber kepada empat kelompok. Inilah awal penyimpangan di dalam Islam. Ini awalnya. Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan enam. Ya. kita akan jelas yang dimaksud 72 ini. Yang dinamakan al-firqul halika, yaitu kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama adalah yang dikenal dengan kaum khawarij. Kelompok yang dikenal dengan kaum khawarij atau dikenal dengan dengan kaum haruriyah. Ini berawal dari seseorang yang bernama Dhul Huwaisirah. Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka bentuk untuk penyimpangan. Salah satunya mereka mengatakan iman tidak boleh berkurang. Siapa yang imannya berkurang maka kafir. Apabila orang melakukan maksiat, maka hilanglah imannya. Jadi apabila melakukan dosa besar, maka dia keluar kafir dan murtad dari Islam. Yang kedua, mereka memiliki keyakinan bahwa selain kelompok mereka itu kafir dan halal darahnya. Mereka memiliki keyakinan juga siapa yang tidak berbaikan kepada pemimpin mereka itu kafir dan keluar dari Islam. Dan yang merupakan syiar yang paling besar dari kaum Khawarij itu takfir wasab kidima il muslimin jadi orang-orang Khawarij ini di antara sifat mereka itu mengkafirkan sesama mukmin. Karena Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat telah mensifati mereka dengan apa? Kaumun yang tolikuna ila ayati nuzilat al kufar fayunazilu ala mu'minin. Jadi orang-orang khawarij ini orang yang mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya Allah turunkan untuk orang kafir, tetapi mereka mengalamatkan untuk orang beriman. Maka mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Abu Musa, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan sejumlah para sahabat yang dianggap dengan Ali radhiyallahu taala dikafirkan. Lalu mereka membawa ayat Quran seperti wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini syiar mereka. Yang kedua mereka itu mengalirkan darah sesama muslim. Yang dianggap tidak sepaham dengan mereka, tidak mengikut manhaj mereka, tidak mengikuti imam mereka dan tidak berbaikat kepada imam mereka. Di mana disebutkan di dalam hadis apa kata Nabi Sallam? Ya. Yang tuluna ahlan Islam, wa yadabuna ahlal awsan. Orang-orang Khawarij ini mereka akan membunuh umat Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Seperti yang kita tahu mungkin hari ini ISIS. Di mana mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan membiarkan orang kafir hidup. Ini adalah sifat orang kafir. Orang kafir ini memiliki keyakinan setiap yang masuk neraka akan kekal kata orang beriman. Jadi tidak ada syafaat menurut mereka, tidak ada dikeluarkan dari neraka, semua manusia tidak ada yang keluar dari neraka atau orang beriman yang banyak maksiat tapi bertauhid. Menurut mereka akan kekal di, neraka. Ini penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang murjiah. Apa itu murjiah? Murjiah adalah ada tiga kelompok. Jadi kaum murjiah, murjiah itu dalam istilahnya adalah takhirul amal an musamal iman orang yang tidak memasukkan amal dari ruang lingkup iman. Bahasa sederhananya mereka mengatakan orang yang tidak beramal itu sempurna imannya. Walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, bahkan berzina selama ada iman dalam hati cukup menurut mereka. Dan murji akhirnya ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang dinamakan murjiah jahmiyah. Murjiah dalam pemahaman Jahmiyah Sofwan. Ia mengatakan iman cukup dalam hati. Yang penting iman, tidak perlu mengikrarkan, tidak perlu amal soleh. Orang iman sempurna. Yang kedua yang dinamakan murjiah Karomia, Yaitu pengikut Muhammad Ibn Karam yang mengatakan iman cukup dalam lisan. Tidak perlu yakin, tidak perlu amal. Maka orang-orang munafik menurut mereka juga mukmin. Yang ketiga yang paling sederhana artinya paling rendah dari pemahaman Murji'ah yang mengatakan iman cukup dalam hati dan cukup dalam lisan, tidak perlu amal. Yang penting yakin, yang penting mengikrar. Kalau tidak amal tetap imannya sempurna. Maka mereka mengatakan orang-orang yang bertakwa dengan pezina derajatnya sama. Yang penting iman dalam hati dan lisan aja. Ya. Dan tentunya murjiah ini sangat berbahaya sebab takdir syariat Islam. Murji'ah ini satu pemahaman yang akan bisa menihilkan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu tidak akan diamalkan. Karena menurut mereka iman itu sempurna dan maksiat itu tidak akan mencacati iman. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat, imannya tetap aja kokoh, imannya tetap utuh menurut mereka. Ya, seperti sekarang mungkin orang yang mengatakan ya pentingkan syahadat katanya. Lalu mereka sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, ya. Nah ini walaupun tidak mengaku murjiah, sebenarnya pemaham apa perilaku mereka terpengaruh dengan pemahaman apa murjiah yang mengatakan yang pentingkan iling, yang pentingkan hati, kan? banyak. Ya, kalau para bapak para ibu mungkin kalau orang diwawancari seperti mungkin orang-orang yang terkenal gitu. Kan suka mengatakan, ya kita kan yang penting hati. Bahkan mereka mengatakan nggak perlu kita harus sholat ini gitu. Walaupun yang sholat kan suka dolim, yang penting kan kita baik hatinya. Ini nau minal murjiah. Sebab iman itu menurut ahli sunnah bakau wa amalun. Yazidu bi wa yanqusu bil Iman menurut ahli sunnah, menurut ahli hak, ucapan dan perbuatan. Bertambah dengan to'at, berkurang dengan maksiat. Nah kelompok yang ketiga, di antara kelompok yang pokok-pokoknya menyimpang, ataupun yang pertama menyimpang adalah yang dinamakan dengan kaum Rafidah. atau secara globalnya adalah Syiah. Ini berasal dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah Lanatullah. Nah, apa pemahaman Abdullah bin Sabah Lanatullah dan apa pemahaman Rafidah? Intinya bahwa pemahaman kaum Rafidah mengimani bahwa Allah telah mewasiatkan imamah kepada Ali setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman kepada imamat ini yang paling pokoknya. Bahkan di antara mereka ada yang sangat buruk jauh sekali. Mereka mengatakan Ali diciptakan sebelum bumi dan langit apa? Diciptakan. Mereka meyakini bumi ini hanya untuk orang Syiah, para bapak, para ibu. Ini adalah kontraktor semuanya. Jadi orang-orang penumpang gelap, sebab bumi itu untuk orang Syiah. Ada yang meyakini di antara mereka bahwa seluruh kitab-kitab Allah dan seluruh para nabi dikasih tahu akan wasiat Ali. Hanya saja tidak ada nabi yang yang komitmen katanya. Sebuah para nabi berdusta. Menurut sebagian orang kafir Orang kafir semacam ini kafir, hukumnya keluar dari Islam. Mereka meyakini bahwa seluruh para nabi, seluruh kitab-kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur dan yang tidak dikenal namanya, semuanya mencantumkan ayat wasiat katanya. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang mencantumkan wasiat itu. Jadi pada khianat katanya para nabi tidak mencantumkan eh, apa wasiat tentang tentang nabi. Ada yang mengatakan mungkin ini lebih lebih ke bawah lagi penyimpangannya. Mereka yang mengatakan apa? Bahwa dicantumkan dalam Quran saja. Hanya saja Abu Bakar, Umar dan Utsman itu membuangnya. Ada yang mengatakan Nabi Hasan yang membuangnya, tidak menyebutkan. Sehingga ada tokoh Syiah, halaya Rasulullah wasaita. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau itu tidak hianat katanya. Menyampaikan wasiat Allah untuk Ali. Tapi sepertinya aku merasa takut dengan orang-orang di sekitarmu katanya. Nanti terjadi gejolak, terjadi demo, katanya orang-orang yang dekat denganmu, maka engkau itu takut menyampaikan wasiat. Ini salah satu tokoh Syiah menyampaikan kepada Artinya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah berbuat buruk ya kepada Nabi SAW. Ya. Di antara mereka meyakini Quran yang kita miliki berkurang. Tidak ada. Artinya Quran Ahli Sunnah itu hanya satu per tiga. Dua per tiganya katanya dibawa oleh Mahdi Al-Muntador Jadi masih tilang katanya Quran yang dua per tiganya. Yang umat Islam ini hanya satu per tiganya saja. Ini orang-orang kopi atau orang-orang Syiah. Kemudian yang keempat yang paling pokok adalah kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah ini yang paling terkenal ada dua, ada Qadariyah, Jabariyah. Mereka yang meyakini manusia itu bagaikan daun-daun dan ranting-ranting yang ketiup angin. Manusia tidak ada kendal, manusia tidak ada kemampuan. Mereka mengatakan tidak mengapa maksiatkan itu takdir Allah. Jadi jangan mencela orang berzina, orang mencuri jangan dicelakan itu takdir. Ya, jelas ini menyimpang. Lawannya dari mereka adalah yang mutazila yang mengatakan perbuatan manusia bukan makhluk Allah. Masihah manusia tidak berkaitan dengan masihah Allah. Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Mukmin kafir tidak ada berkendak apa tidak ada kaitan dengan kehendak Allah Taala. Maka ini pun menyimpang. Maka ahli sunnah berpendapat bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk Allah dan masyiah makhluk di bawah masyiah Allah tapi perbuatan makhluk bukan perbuatan Allah. Dan manusia diberikan kemampuan dan manusia diberikan nasihat menempuh jalan keselamatan dan menyelamatkan dari jalan apa? Kesesatan. Ini empat kelompok yang pertama muncul. Dan empat kelompok ini ada setelah wafat Nabi Sallam dan terutama berkembang setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala karena awal fitnah ketika Umar terbunuh. Ketika Umar radhiyallahu taala terbunuh, sehingga digambarkan di dalam hadis Hudzaifah sesungguhnya akan muncul fitnah seperti gelombang lautan. Lalu Hudzaifah mengatakan inna baina wa baina kababan. Sesungguhnya di antara fitnah ini dengan ada pintunya. Bagaimana kata Umar itu pintu itu didobrak atau diubah kuncinya? Didobrak. Maksudnya Umar akan terbunuh. Maka ketika Umar terbunuh, terbukalah fitnah ini, fitnah kesesatan ini, fitnah pertikaian di antara umat ini. Ya. Ini diperingatkan oleh Nabi SAW. Jadi para ibu para bapak yang saya hormati memang dikatakan oleh para ulama seperti oleh Imam Yusuf bin Asbat dan oleh Imam Ibnu Mubarak bahwa awal kesesatan berada dari yang empat ini. Bahkan ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asyirohtani itu menyebutkan 72 itu dengan hitungan yang pas di Dimana dari yang empat itu dihitung. Ya seperti apa? Uh, khawarij ini kan Khawarij itu ada banyak kelompoknya seperti Azariko dan semuanya. Syiah ada ini. Ini ini ini seperti Ismailiyah, kemudian apa? Uh, eh, siang Ja'fariyah, Siang Rafidhah, Siang Zaidiyah dan seterusnya. Dihitung. Tapi itu takluk memaksa diri itu. Untuk menyebutkan 72 dengan pas itu 72. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan 5, Sebagian para ulama ada yang mengatakan enam. Tapi ini memang sumber kesesatan. Yaitu apa? Yang kelima, yaitu apa? Yaitu yang dinamakan dengan ahlul kalam. Munculnya ahlul kalam. Nah, ahlul kalam muncul di masa-masa akhir para sahabat. Sedangkan yang empat itu musuh apa muncul para sahabat masih hidup. Maka muncullah yang dinamakan dengan ahlul kalam Ahlul kalam itu orang yang berbicara agama dengan kalam, dengan kila wakola, tanpa dalil itu Dengan kila wakola, kolak, kalam. Jadi hanya bicara saja. Kalau begini akan terjadi begini, kalau mananya ini akan begini terus apa debat debat akal. Kapan munculnya? Para ulama mengatakan ketika Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, ke Romawi, ke Parsi, ya. Dan disitulah buku-buku falsafah, buku-buku filsafat itu diterjemahkan kepada bahasa Arab. Sehingga terjadilah penyimpangan. Di antara pokoknya apa? Munculnya yang dinamakan Jahmiyah dan munculnya yang dinamakan kaum Mu'tazilah. Jadi muncul gerakan yang dinamakan Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan agama itu identik dengan akal. Artinya sumbernya adalah akal. Kemudian setelah itu muncullah yang dinamakan dengan Toriko Sufia. Tapi ini tentunya bermacam-macam sebab Sufia itu maknanya banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang menjadikan agama sumbernya adalah mimpi, ilapat. Yang mereka menisbatkan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan lagi wahyu ataupun mendapatkan ilapat syariat dari Allah tanpa harus mempelajari Quran dan hadis. Ya, seperti hadasani Kolbi an Robi aku mendapatkan langsung syariat dari Allah. Sehingga di sini banyak sektor-sektor syariat yang berbeda-beda dalam setiap sektornya. Karena apa? Karena Islam menurut mereka tergantung riwayat dari gurunya itu. Karena gurunya itu menyambung kepada Allah dan Rasul. Tidak melihat apa ini ayat Qur'annya, apa itu hadisnya. Maka ini penyimpangannya Muncul. Muncul. Dan muncul hari ini penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ya. Globalnya ada dua. Jadi globalnya ada dua penyimpangan-penyimpangan yang ada di dunia hari ini. Yang dikenal dengan kaum apa? Orientalis atau dengan kaum liberalis. Nah, ini muncul bahwa musuh-musuh Islam mempelajari Islam dengan metode mereka. Dengan istilah hari ini Islam dengan metode barat. Jadi Islam dengan metode Barat. Dan ini masuk ke negara-negara Islam seperti Indonesia sekarang muncul Islam Nusantara dengan musolah musolat yang baru. Sebab Islam Nusantara itu adalah merupakan keputusasaan tokoh-tokoh liberal yang tidak bisa memasarkan tentang ajaran liberal. Lalu bikin istilah yang baru dengan Islam Nusantara. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu para yang dirahmati Allah taala muncullah istilah istilah orientalis. Ya, istilah orientalis atau liberalis ini seperti hari ini dimunculkan mereka meragukan Islam, meragukan Quran. Bahkan salah satu tokoh liberal di Indonesia kan meragukan kisah tentang Nabi Lut ya, kisah tentang apa sodomi, kisah tentang ini mereka mengatakan ini kisah masa Quran katanya porno berbicara tentang seks gitu ya. Ini adalah cerita yang dimasukkan kepada Quran. Jadi ini banyak orang yang membuat ragu kepada pemuda-pemuda Islam hari ini. Gitu ya. Mereka yang mengatakan Quran tidak relevan lagi dengan kondisi hari ini. Penafsiran-penafsiran seperti ayat tentang waris itu di masa-masa orang apa ketika para wanita tidak punya jabatan, ketika para wanita tidak punya profesi, ketika wanita itu punya jabatan hari ini, ketika wanita itu punya profesi, maka menurut mereka ayat waris itu sudah dimansuh Dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini. Ini pemahaman orientalis liberal. Jadi ini penafsiran-penafsiran. Ada penafsiran di istilah kadang hermeneutika ya. dan semisal-semisalnya. Ya. Ini apa? Oh, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan tentunya penyimpangan-penyimpangan ini sampai sesuatu yang tidak bisa menghitung. Jadi tidak kita bisa menghitungnya. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti ini semua. Dan Rasulullah SAW memberitahu kepada kita akan munculnya ini. Akan munculnya penyimpangan-penyimpangan ini. Lalu, istimbat yang kelima dari hadis ini. Rasulullah SAW menjelaskan. Apa penyebab utama munculnya penyimpangan ini? Apa penyebab akan munculnya penyimpangan ini? Kenapa ada penyimpangan ini? Kenapa kesesatan ini muncul di tengah kita? Dan kenapa banyak dari umat ini yang menyimpang? Terseret kepada penyimpangan. Maka kita akan jelaskan sebagaimana jelasan oleh para ulama. Sebab utamanya ada dua. Artinya di sini kita akan bagi dulu sebabnya ada dua. Ada sebab dari luar, ada sebab dari dalam. Jadi ada sebab dari luar, ada sebab dari dalam. Ada sebab yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam, ada sebab dari tubuh umat Islam itu sendiri, sebab dari kita sendiri. Ada pun sebab dari luar tidak diragukan lagi apa? Maka itu ada di Islam, yaitu rekayasa tipu daya musuh-musuh Islam. Karena umat apa orang-orang kafir senantiasa akan memerangi umat Islam. Senantiasa akan menyerang umat Islam. Oleh sebab itu para ibu para bapak, maaf, wajib dicatat dengan tinta emas. Tidak ada orang kafir yang liberal. Catat, tidak ada orang kafir yang liberal. Yang ada adalah orang-orang yang tertipu daya dari umat Islam, dari para pemuda atau para pemudi yang tidak paham Islam, maka dia memproklamirkan liberal. Jadi kepatan yang tangan orang kafir yang melakukan liberal. Orang kafirnya tidak ada yang liberal. Kenapa orang kafir tidak ada yang liberal? Lihat kepada ayat-ayat ini. Walantar do'an kal yahudu walanasara hatta tatabi amilatahu. Selamanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak riba kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Mana ada orang kafir riba dengan keislaman? Dan buktinya nyata, kenapa orang-orang Muslim Islam melakukan kristenisasi dan mereka melakukan tentang propaganda penyimpangan? Menunjukkan bahwa mereka senantiasa tidak menginginkan kita lurus. Bahkan wajib diketahui oleh kita hari ini dasarkan data statistik eh, pemurtadan yang paling berhasil di Indonesia hari ini di seluruh dunia. Dan ini harus diingat oleh kita hari ini. Bahkan di Indonesia itu yang tahun-tahun berikutnya adalah 90% umat Islam, sekarang adalah telah terjadi 73% umat Islam. Jadi sekitar 20% dalam waktu yang sangat singkat telah berpindah agama murtad. Lalu kenapa umat Islam berkurang jadi 73% dan orang kafir bertambah? Ada dua sebab. Sebab yang pertama karena umat Islam itu mensedikitkan keturunannya. Anaknya dua, anak yang tidak punya anak, ya, anaknya satu. Yang kedua udah dua, udah satu juga nakal-nakal. Ya, maksiat-maksiat, minum komer, ya, dan sebagainya. Maka berkurang. Sedangkan musuh-musuh Islam, mereka memperbanyak keturunannya. Orang-orang kafir itu memperbanyak keturunannya. Sedangkan umat Islam mensedikitkan keturunannya. Ini peperangan musuh Islam. Dan berhasil di negara-negara ketiga ini. Yang kedua, kita akan bahas nanti, tapi isyaratnya di sini, kejahilan yang menimpa kepada umat ini. Kebodohan hubung dunia yang menyebabkan sebagian besar ataupun sebagian dari umat ini apa? Menjual agama, murtad. Yang kedua kita lihat dalam ayat Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit Orang-orang beriman mereka berjihad di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjihad di jalan tagut. Jadi senantiasa berperang antara hak dengan batil. Bahkan lihat oleh para ibu para bapak dalam surah Al-Isra ayat 64 dan surah Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Bahwa musuh Islam syaitan dan bala tentaranya akan menyerang umat Islam. maaf abainani la aku dan lahum siratal mustaqim surah Al-A'raf. Tsumma la atiyanahum min baini wamin wa min aimanihim wa an syama'ilihim. Apaan? Tsumma la'atiyanahum min wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Syaitan berkata, dengan sebab engkau telah mencakup sebagai hamba yang durhaka, maka aku akan menggelincirkan menghalangi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari kanan, aku akan datang dari kiri, sehingga sangat sedikit orang yang bersyukur kepadamu syaitan dan para tentaranya dari manusia-manusia yang mengikuti mereka <clears throat> menggoda orang beriman dari depan apa? Meragukan tentang akhirat. Datang dari belakang menghiasi tentang dunia sehingga menimpa kepada umat ini penyakit yang dinamakan wahan, hubud dunia wa Mereka akan datang dari kanan meragukan tentang agama kita, membuat propaganda-propaganda, membuat kesesatan-kesesatan, memunculkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Syaitan akan datang dari kiri dengan bala tentaranya menghiasi maksiat. Maksiat dibesarkan, maksiat dilegalisasi. Maksiat banyak pendukungnya. Semua maksiat hari ini kita lihat. Bahkan perzinahan lokalisasi hari ini. Namanya pun diroba Dari yang menakutkan pezina, mungkin orang Jawa Barat dikatakan ublang. Tapi sekarang apa? PSK, pekerja seks komersial. Uh, telinganya itu apa lembut sekali. Nggak ada orang yang mengingkari kalau udah dibatalkan ini wanita apa? PSK. Dikatakan profesi. Kalau dulu mau menakutkan. Dengan namanya saja udah menakutkan. Dengan namanya udah hina sekali. Sekarang seolah-olah berzina itu punya martabat. Lihat, ini rekayasa syaitan enggak betul. Dalam surah yang ke-17 yaitu surat Al-Isra ayat 64 jelas ya. Wastabjis man istata'ta bisa bisautika wa ajlib alaihi bi khalika wa rajulika wa syarikum amwali wal aulad wa idhum wa ya idhum syaitan ila ghurur. Syaitan laknatullah akan mengerahkan pejalan kaki yang berkuda dan mereka akan berpokanda dengan lisan-lisan mereka ya supaya menggelincirkan orang-orang beriman. Maka orang kafir akan menyerang umat Islam dari dua arah yang pertama adalah irhabul fikri. Mereka akan berperang dengan peperangan pemikiran, pola pikir, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan budi pekerti. Mereka akan merusak umat Islam. Sehingga kita itu tasabuh dengan mereka mengikuti jejak mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis apa? La tatabi'unna sunnana naman kana qablakum hada qudati bi anna law hijra dakhul hijrata la dakhultumuha. Benar-benar kalian akan mengikor, mengikuti kebiasaan ahlul kitab. Sampai digambarkan saking mengekornya, bahwa kalau mereka masuk ke pria apa lubang yang kecil, lubang kadal atau kasir, maka kamu akan mengikutinya. Karena saking taklidnya umat ini kepada orang kafir. Ya. Inilah propaganda musuh Islam. Yang kedua irhabul jasadi Bahwasanya mereka juga akan menganiaya, membolimi umat Islam dari sisi fisik. Ya, seperti di bagian negara-negara tertentu di Palestina, di Suriah, di Filipina, di Chechnya, dan beberapa daerah terjadilah penganiayaan kepada orang-orang beriman. Dalam bentuk apa? Fisik ini rekayasa dari luar. Nah. Kemudian yang kedua, sebab dari dalam. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah bahwa orang kafir tidak bisa memporak-porandakan umat Islam, akidahnya, pemahamannya, akhlaknya, ya, sistem ekonominya, sistem kehidupannya langsung oleh tangan mereka. Maka harus ada perantara dari dalam. Seperti kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Apakah ada tokoh orang kafir yang bisa jadi pemimpin di negara ini kalau tidak ada orang-orang munafik dari umat Islam yang mendukungnya? Tidak mungkin. Karena ada orang-orang munafiknya. Ada dunia dunianya. Yang merusak kepada umat Islam dan kekuatan umat Islam. Nah kita lihat. Apa sebab dari dari dalam. Sebab dari dalam dinyatakan oleh Nabi SAW beberapa poin penting. Yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan yang ada pada diri kita. Kebodohan yang ada dalam diri kita. Nah. Lalu kita bertanya kenapa terjadi kebodohan dalam diri umat Islam? Sebab umat Islam itu sangat minim keinginan belajar Islam. Maaf ya, kita sebutkan umat Islam belajar Islam seperti apa hari ini? Ada yang belajar Islam itu setahun sekali kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi baru mendengar ceramah, mendengar nasihat, mendengar tentang Islam kalau ikut sholatnya. Sehari-harinya nggak pernah duduk di majelis taklim. Ada di antara kita yang mendengarkan ceramah Islam itu kalau ada ritual-ritual, ikut pernikahan, ada saudaranya nikah, baru dia dengar tentang Islam, nasihat. Atau mungkin kegiatan-kegiatan tertentu. Ada di antara antum yang belajar Islam itu hanya kalau tabligh akbar aja. Ya seperti ini, baru itu kalau ada tabligh akbar, itu barangkali sebulan sekali ataupun setahun tiga kali. Tahunnya itu kalau kemarin ada tabligh akbar, setelah itu gak pernah belajar lagi. Antum. Ada di antara kita yang belajar Islam seminggu sekali, tapi itu pun sambil ngantuk, Bu. Maaf. Apa? Orang-orang yang ikut sholat Jumat sambil di belakang gini, gitu. So. Ya. Makanya kalau para ibu, para bapak saling menanya, ya, belajarnya beda dengan para sahabat. Gitu. Pak, Ustadz tadi menjelaskan apa? Ya, namanya Ustadz itu menyuruh kebaikan, melarang kejelekan. Jadi nggak pernah menjelaskan apa isinya, disebutkan tadi firqoh yang menyimpang, nggak pernah. Isinya juga sama, Bu. Tadi Ustaz bahas apa? Ya, yang namanya Ustaz bahas kebaikan, melarang kejelekan. Jadi sebatas itu. Sebab kita itu udah tolak sekarang ini. Loadingnya lama ya. Helmi telatnya udah apa? Mikirnya udah telat gitu Udah tua baru belajar. Gitu. Jadi perhatian umat Islam kepada agamanya itu minim sekali. Berbeda dengan para sahabat dulu, saling bergantian, saling bertanya apa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Umar dengan temannya itu terkadang mereka pada ke pasar sama, mereka pada ke kebun biasa. Lalu saling bertanya apa yang disampaikan oleh Nabi Sallam. Engkau ketemu dengan Nabi apa yang disampaikan? Mereka bertanya. Bahkan Malik bin Muhairis itu bergantian dari kampungnya. 20 orang, 20 orang katanya. Datang kepada Nabi Sallam. Kalau kami udah kelihatan rindu ke keluarga, maka Nabi Sallam mengatakan pulang kalian. Sampaikan apa yang engkau dengar dari aku. Itu para sahabat. Kalau kita, maka penyimpangan itu disebabkan kejahilan. Sebab di dalam hadis tadi dikatakan inna min al ilmi wal bisarul Di antara ciri hari kiamat diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Jadi tersebarnya kejahilan di tengah-tengah kita. Mungkin kita banyak orang yang tidak tahu keutamaan sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah, hukumnya sholat berjamaah, tidak tahu tentang hukum kita menunaikan zakat, seperti apa menunaikannya, kita dagang seperti apa. Ya kalau para bapak sekarang ditanya, gimana sih zakat tijarah itu? Sistemnya seperti apa menzakati tijarah Nah, ya, di antara kita mungkin nggak paham seperti apa menghitungnya, mengeluarkannya gimana, mengeluarkannya ke siapa. Banyak yang tidak tahu, walaupun banyak hartanya. Bahkan banyak orang yang semestinya udah bisa haji atau umroh, dia menangguhkannya. Kenapa? Waduh, saya mau belum soleh. Menyangka dia bahwa apa? Kalau haji itu harus orang yang paling takwa. Padahal haji itu jalan ketakwaan. Tapi banyak orang, bersama belum pantas haji. Jangan-jangan nanti saya belum pantas sholat. Tapi kan tidak sholat. Ini bahaya. Tapi mungkin terjadi seperti ini. Kebodohan yang menimpa kepada umat ini, kejahilan. Yang kedua, semakin sedikitnya ulama. Jadi semakin sedikitnya apa? Ulama. Semakin sedikitnya orang alim. Ya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu taala Qala inna Allah la yanzu ilman intizan Min Al abdi walakin qabil ulama qabil qabil ya walakin al ilma bi qabil ulama hadha lam qali man ittakhadha nasru usan ju'a ya, wasu'ilu fa'tu bi ghairi ilmin dhallu wa adallu Nabi Salam mengatakan dalam hadis ini sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang. Artinya orang yang alim jadi jadi jahil enggak. Tapi Allah mengangkat ilmu dengan meninggal dunianya dan wafatnya para ulama. Sehingga apabila telah pergi para ulamanya, maka yang ada di sekitar kita adalah orang-orang jahil. Orang-orang yang tidak paham ilmu. Maka dia bertak ditanya dan dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Lalu Nabi SAW mengabarkan begini kepada para sahabat. Antumul yoma. Kalian sekarang itu apa? dalam kondisi apa? Kasratu ulama wakilatul kutoba. Kalian sekarang para sahabat, kenapa mereka lebih terjaga dari penyimpangan dan jauh dari penyimpangan? Karena di masa banyak ulamanya dan sedikit para penceramahnya. Lalu akan datang setelahmu satu generasi, satu masa yang mereka itu lebih banyak penceramahnya dan sedikit ulamanya. Seperti hari ini kan banyaknya penceramah gitu yang mengolah kata bahkan asal bahasa Arab disebutkan hadis gitu ya. Asal bahasa Arab pokoknya kolam Rasulullah ya, memberi motivasi kalau Rasulullah pada bukan hadis. Ingin menyatakan apa kebersihan anu batu minal iman pada bukan hadis ya. Utrubul ilma minal mahdi ila lahdi Utrubul ilma walau bisin ini semuanya bukan hadis. Banyak penceramah yang begitu berani mengatakan pola Rasulullah. Padahal jadi pendusta ini. Bahaya. Kalau kalam bukan kalam Rasul dikatakan sebagai kalam Rasul. Man kadaba yang muta'abidan falyatabawa maq'adahu minna. Siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya adalah neraka. Terancam. Maka Nabi SAW mengatakan kalian dalam satu masa di mana lebih banyak para kutobanya daripada ulama Nah, kemudian sebab yang setelahnya masih berkaitan dengan sebab ini. Itu sebab yang kelimanya. Yaitu apa? Bahwa para alimnya juga sangat sedikit atau sangat lemah keinginan berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Maaf banyak dai-dai hari ini dan ini menjadi satu peringatan bagi saya sendiri bahwa dai itu identik seperti artis. Dia mengadakan nasihat kalau diundang. Jadi hanya jadi orang-orang seperti artis. yang diundang dia disuruh. Bahkan dia seorang orang yang butuh itu adalah orang lain pada dirinya. Maka menempatkan seperti para artis. Padahal juru dakwah itu kewajiban untuk berdakwah, diperintah ataupun diminta ataupun diminta dia berdakwah. Banyak juru dakwah yang tidak punya program. Bagaimana dengan penyebab kristenisasi, bagaimana penyimpangan yang tidak tidak program, tidak punya program. Bagaimana berdakwah? Bagaimana membuat strategi untuk berdakwah? Bagaimana penanggulannya? Mereka tidak. Tapi mereka adalah seperti orang-orang yang dibutuhkan oleh orang. Jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dari seperti apa yang ditempuh oleh para sahabat, para tabiin, para tabu tabiin. Mereka mendapat pahala dari orang-orang yang mendengarkan. Ya. Tetapi hari ini, kenapa terjadi penyimpangan? Karena dainya tidak bergerak. Kadainya berdiam, bahkan mungkin seperti artis. Dia akan pergi, dia akan bergerak kalau ada yang memerintah, kalau ada yang meminta. Yang lebih konyol dari itu, dia berbicara sesuai dengan permintaan orang. Sesuai dengan pesan, Dia berbicara ini, kalau dia diminta begini, bahkan disuruh ngaco pun dia mau. Suruh berbicara tentang penyimpangan itu. Yang penting siapa yang ngasih uang. Nah, jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengisyaratkan poin ini. Maka jika ulamanya, orang-orang alimnya punya perhatian kepada ilmu dan menyebarkan ilmu dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terjaga umat ini. Karena tentunya Allah menjaga langit dengan bintang-bintang dan menjaga bumi ini dengan ulamanya. Kemudian penyebab yang keenam apa? Disebutkan di dalam hadis ini munculnya juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Munculnya ahlu dan munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang dan menyuruh ke jurang api neraka. Bahkan Nabi Salam menjelaskan dalam dua hadis, hadis yang pertama beliau mengatakan, Inna akhwaku ma'akhaku alaikum munafik alimun Di antara perkara yang paling aku takuti yang akan menimpa kepada kalian munculnya orang-orang munafik yang pandai berbicara. Artinya mereka bikin propaganda, penyimpangan-penyimpangan dengan dikemas dengan bahasa-bahasa propaganda yang lembut yang membuat umat Islam itu apa? Terpedaya, membuat orang-orang awam terpedaya dengan tipuan-tipuan mereka. Seperti perlu saya sampaikan sekilas bagaimana orang Syiah menyebarkan agamanya. Disebutkan oleh para ulama mereka punya empat tingkatan. Mereka punya empat perangkap bagaimana menyebarkan ajaran Syiah. Ya, ada empat perangkap. Seperti seseorang yang nanam jaring di laut bagaimana menangkap ikan. Maka demikian juga orang Syiah. Perhatian. Jadi perhatikan poin ini. Yang pertama, mereka ada wa ila mahabati ahlul bait. Poin yang pertama yang akan didengungkan oleh mereka adalah mencintai ahlul bait. Walaupun tentunya ahli sunnah diwajibkan untuk cinta ahlul bait. Tetapi para ibu para bayi yang selalu nanti Ketika mereka mendakwahkan cinta Ahlul Bait, maka mereka punya dua tujuan. Jadi punya dua tujuan, punya dua pesan yang inti ketika mereka mempropagandakan cinta Ahlul Bait. Yang pertama, supaya tertanam dalam diri setiap muslim bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah Ali. Yang kedua supaya tertanam dalam diri kaum muslimin bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya adalah telah mengambil hak Ali. Maka propaganda ini yang pertama. Propaganda yang kedua mereka membuat cerita-cerita dusta tentang bagaimana Ali dan bagaimana musuh-musuh yang dianggap sebagai musuh Ali. Bikin cerita bagaimana Ali terdolimi, Bagaimana Abu Bakar tidak memberikan haknya, bagaimana Umar tidak memberikan hak. Tapi cerita terpisah. Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri kaum muslimin ataupun manusia rasa benci kepada para sahabat dan berlebihan dalam cinta kepada Ali radhiyallahu taala. Yang ketiga, mereka mulailah di sini akan membuat keraguan dalam diri kaum muslimin. Mereka mengatakan para sahabat kafir, Quran yang dimiliki Ahlus sunnah adalah kurang. Mulai mereka menanamkan virusnya semakin dahsyat. Yang keempat, yang terakhir, mereka akan menyebarkan kebencian. Ya, di mana mereka mengatakan ahli sunnah adalah kafir, ahli sunnah adalah halal darahnya, ahli sunnah adalah halal harta, sehingga mereka akan melakukan pembunuhan kepada ahli sunnah. Dan ini propaganda, propaganda musuh ahli sunnah. Dan ini harus diwati-wati oleh kita semua. Jadi munculnya itu yang ketujuh sebab utama terjadinya penyimpangan yaitu apa? Hubud dunia wa Menimpa kepada umat ini cinta dunia dan takut kematian. Itu apa berlebih-lebihan dalam masalah dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Tetapi akan muncul suatu ketika di mana yang menjadi ukuran adalah dunia. Cinta kepada dunia. Karena pintu maksiat, pintu kesesatan, apabila orang diberikan robbah kepada dunia sebagai tujuan akhir dari kehidupannya. Robbah itu keinginan kepada dunia sebagai tujuan dari hidup sebagai tujuan dari dari hidupnya. Maka akan terjadi penyimpangan. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan poin ini sebab ya sebab terjadinya penyimpangan adalah ada merujuk ilal kita di sunnah wafah misalafil ummah di dalam hadis ini dijelaskan bahwa di antara pokok penyimpangan adalah tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dalam memahami agama ini. Karena Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis ini, siapa yang 73 golongan itu yang celaka adalah setiap orang yang menyelisih aku dan para sahabatku. Siapa yang tidak mengikuti jalanku dan tidak mengikuti jalan para sahabatku. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa Rasulah mimba di min bayan ma tabayyana wa yatabi wa yarasabi ilil mukminin, mu'minin mata wala wa nuslihi jahat nama wasaat masir. Siapa yang menentang Rasul setelah sampai kepadanya penjelasan dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka mereka akan digelimbangkan, mereka akan dijerumuskan dalam kesesatan dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, kemudian pada poin terakhir ini kita perhatikan dan pesan yang sangat berharga dalam hadis ini bahwa sumber kesesatan salah satunya memahami Quran dan Sunnah tidak sejalan dengan pemahaman salafus saleh. Metodenya, caranya, memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kenapa para ibu, para bapak tidak setiap orang berdalil dengan Quran dan Sunnah bahwa pemahamannya akan lurus kalau pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Sebab seperti saya tadi sampaikan bahwa orang-orang khawarij yang membunuh Ali kalau dari sisi hafalan Qurannya lebih hafal pembunuh Ali dibandingkan kita yang hidup di masjid ini. Abdurrahman bin Muljam itu hafid Quran. Dan kalau dibandingkan lamanya membaca Al-Quran dan seringnya membaca Al-Quran antara Abdullah Abdurrahman bin Muljam dengan kita hari ini lebih getol Abdurrahman bin Muljam baca Qurannya. Karena di dalam hadis disebutkan apa? Yaqra'una al-Qur'ana wa la Mereka membaca Al-Qur'an cuma tidak dapat petunjuk dengan membacanya itu. Nah, kita lihat ketika dia akan membunuh Ali, maka dia membacakan ayat wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini hukmu ilallah. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtida'a marratillah. Jadi dia membunuh Ali membaca Quran. Dia mengkafirkan Ali dengan Quran. Tapi pemahamannya keliru. Kan mungkin ada ayat yang benar tapi pemahamannya keliru. Sekarang kalau ada orang mengatakan ketemu dengan orang kafir lalu dia membunuh orang kafir itu di jalan. Kata dia saya berdalil dengan ayat Quran. Apa dalilnya? Wa qatiluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang kafir di mana saja kamu mendapatkan Waqatilul musyrikin apa? Perang. semua orang kafir itu semuanya. Waqatiluhum kalau tak punya fitnah. Sekarang kalau para bapak para ibu ditanya, kalau para ibu para bapak ketemu dengan orang kafir di jalan, boleh nggak dibunuh dengan mengamalkan ayat yang tadi? Ya. <clears throat> Mungkin kalau redaksi membaca hanya dohir ayat itu, Orang akan mengatakan, iya boleh. Tetapi pemahamannya bukan begitu. Kenapa? Karena praktek Nabi Wasallam, praktek para sahabat, praktek para ulama bukan begitu tafsiran ayat itu. Karena berperang itu, pertama Allah membagi siapa orang kafir itu. Orang kafir itu ada empat. Ada kafir harbi, ada kafir dini, ada kafir mu'ahad, ada kafir apa? Mustah. Maka yang diperangi adalah kafir tapi apa? Harbi. Yang tiga tidak diperangi. Ini contoh. Yang kedua, berperangnya kapan? Kalau berperang bukan di waktu perang, membunuh bukan di waktu berperang, selain Namanya berantem bukan perang. Kalau itu ketemu di jalan, bunuh itu namanya bukan perang. Ketiga, berperang dengan siapa? Harus ada pemimpinnya kalau perang itu bukan seorang-seorang. Berperang itu harus ada pemimpinnya, benderanya jelas, baru dinamakan jihad gitu kan. Kaidah dalam Islam. Berjihad itu bersama Amir Muminin, bukan tokoh-tokoh tertentu, bersama ustaz tertentu berperang, bukan begitu kan. Ada kaidahnya. Ini sunnah dalam berperang. Tidak setiap membunuh orang kafir dinamakan perang, dinamakan jihad. Bahkan itu pasar kerusakan. Maka wajib kita mengamalkan dalil Quran dengan pemahaman yang benar. Contoh, man mata walam yakun fi umuki bai'an mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan belum berbai'an, maka matinya ala jahiliyah. Maka timbullah orang mengangkat imam dan saling berbai'an. Sehingga banyak yang dibai'an. Kenapa berbai'an? Kan mengamalkan hadis ini. Ya hadisnya benar. Tapi pemahamannya bukan begitu. Sebab berbaikan itu hanyalah kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah, bukan kepada ustaz-ustaz tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Itu namanya baikan yang bidah. Bahkan itu perpecahannya. Karena dalam hadis apabila ada orang yang dibaikan berdua, maka dibunuh salah satunya. Tidak boleh tak ada baikan, berbilang baikan. Dalam Islam berbaikan hanya ke satu orang yang disunatkan. Itu apa? Dalilnya benar, tapi pemahamannya apa? tidak benar gitu kan. Maka wajib penyimpangan itu dari tidak semata-mata tidak berdalil, tetapi kadang-kadang berdalil tapi salah pemahamannya. Maka Imam Asyatimi mengatakan orang menyimpang dengan dua sebab utama. Apa? Imam berdalil dengan yang bukan dalil, imam dia memahami dalil yang keliru. Ada orang yang menyimpang karena dalilnya salah, seperti berhujah dengan hadis doim, berhujah dengan hadis maudhu, hadis yang lemah sekali, maka menyimpang. Atau dalilnya benar, tapi pemahamannya yang keliru. Maka orang itu harus benar kedua-duanya. Sahih dalil, wasahil istidlal. Dalilnya sahih, dan cara pengambilan istimbat kesimpulan dari hadisnya atau dari ayatnya harus apa? Benar kalau salah satunya salah, maka menyimpang. Orang berdalil dengan dalil yang tidak sahih, Walaupun pemahaman sesuai dengan maknanya, tetap aja menyimpang. Karena dalam faidah apa? Tidak dalil kesul istidlal. Apabila dalilnya batil, maka maka istimbatnya juga apa? Batil. Ada yang dalilnya sahih, tetapi pemahamannya tidak sahih, maka sama apa? Menyimpang. Kemudian terakhir dalam waktu lima menit ini sebelum pertanyaan. Lalu bagaimana kita menempuh kebenaran? ini dan menyelamatkan dari penyimpangan ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini dengan beberapa poin. Yang pertama adalah tolabul ilmi nabi wa fiddi. Sebab yang pertama, sebab yang utama tafaquh fiddi, belajar agamanya. Mencari ilmu yang bermanfaat karena ini adalah gerbang orang akan masuk kepada hidayah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian para ibu, para bapak yang saya hormati catat. Sejauh mana para ibu, para bapak bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama itu, sejauh itulah hidayah yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Karena Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanah diyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Jadi sejauh mana para ibu, para bapak kontinunya, komitmennya, sabar dalam mencari ilmu, maka sejauh itulah hidayah akan dia anugerahkan Allah kepada kita. Ya, kalau ngajinya setahun sekali, sebulan sekali, hanya tabligh abad, ya sejauh itulah paham kepada Islamnya. Dan sejauh itulah orang akan mendapatkan hidayahnya. Dia tidak akan tahu perincian-perinciannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas soal ulama wujud semua ahli ilmu. Kalau ingin berada dalam kebaikan, maka komitmennya dengan poin yang kedua yang komitmen dengan pertama itu. Apa? Bertanya dengan ulama dan duduk dengan orang-orang alim. Yang menjadi pemimpin kita harus orang yang benar. Sebab para ibu para bapak perhatikanlah kepada ucapan Yusuf bin Asbat Ketika beliau menggambarkan kenikmatan yang beliau dapatkan. Beliau mengatakan karena Nabi Qadariyan wa akwali rawafidho fa'an qadiyan Allah bisufiyan fahamalani ala sunnah Kata beliau, bapakku orang Kodariah menyimpang. Bapaknya menyimpang. Dan paman-pamanku, imam kakak bapaknya atau adiknya, semuanya adalah bermazhab Kodariah. Bayangkan, bapaknya, maaf, bapaknya Kodariah, paman-pamannya Rafidah. Fa'anqadinallahu bisepian. Maka Allah menyelamatkan aku dengan Sepian Ibnu Karena aku ketemu dengannya maka beliau membawaku kepada sunnah. Lihat bu, perhatikan dalam hadis, dalam ucapan ini banyak di antara kita yang ingin berada dalam petunjuk, tapi pas ketemunya dengan seorang yang menyimpang pemahamannya. Banyak orang yang ingin berada dalam hidayah, tetapi dia diketemukan dengan tokoh yang menyimpang. Masya Allah ya. Orang itu awam, orang itu ingin kebenaran, mencari. Tapi yang menjadi gurunya seorang khawarij. bawahnya kemana? Mungkin ke ahli sunnah? Gak mungkin. Kalau gurunya khawarij, ya boleh. Banyak orang yang ingin berada dalam kebaikan, tetapi ternyata gurunya menyimpang. Syiah. Maka Yusuf merasa menggambarkan Walaupun bapakku Qadariyah dan pamanku Rafidah, tapi aku bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, maka beliau membawaku kepada sunnah. Maka di sini para ibu, para bapak pilihlah guru yang lurus. Pilihlah guru yang lurus. Sebab hidayah akan didapat apabila tiga unsur ini ada. Jadi pencari ilmu akan mendapatkan hidayah kalau tiga unsur ini ada. Yang pertama adalah sihatun dunia, niatnya yang lurus dulu. Yang kedua lurusnya guru, yang ketiga lurusnya buku. Apa yang kita baca, guru yang kita datangi harus lurus. Kalau para ibu, para bapak ingin dapat hidayah, tapi niatnya karena ingin dunia, karena ingin jabatan, tidak barokah dengan sebab mencari ilmunya. Kalau niatnya benar, tapi salah bulunya. Atau yang dibacanya buku-buku yang menyimpang, Buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh yang menyimpang, Mana mungkin kita bisa dapat hidayah. Maka perlu di sini. Guru yang lurus. Hidayah. Karena tadi dikatakan maka nali yang muas lagi. Guru yang sambungnya kepada Nabi Sallallahu dan para sahabat. Mesti. Yang ketiga, Sebab yang ketiga orang akan berada dalam hidayah dan petunjuk akan masuk bil kita diusirnya Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Menjadikan pedoman hidupnya dalam Quran dan sunnah. Sebab Allah telah menjamin barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat. Wa imma ya'tinakum min hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. In hadzal Qur'ana yahdi lati hiya aqwa. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu ibadah. Dari kitabul la raiba fi hudanil muttaqin. Ayat-ayat yang sangat banyak. Ia menjelaskan siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya tidak akan sesat. Taraktu fikum ini lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada kitab kepada kitabullah dan kepada sunnahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminnya. Siapa yang berpegang kepada kedua? Kemudian poin yang setelahnya, ya, poin yang setelahnya, <clears throat> itu poin yang keempat, berpegang teguh kepada Al-Quran dengan pemahaman salaful ummah yang tadi disebutkan sebagai sebab penyimpangan. Ketika tidak, maka perlu kita menyertakan poin yang keempat, yaitu apa? Atamasuku bil kitab wa sunnah ala fahmi salafin ummah memahami Al-Quran dan Sunnah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pemahaman kita harus mengikuti pemahaman para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan mengikuti perjalanan para ulama kita yaitu ulama ahli sunnah. Siapa yang berpaling dari mereka, maka mereka akan celaka. Seperti tadi dikisahkan orang-orang khawarij. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima adalah istinabu mawaridil fitan. Siapa yang ingin selamat ber, berada dalam jalan yang lurus, maka harus menjauhi pintu-pintu fitnah. Ya. Dua pintu fitnah tadi. Subuhat dan syahwat. Karena para ibu para bapak digambarkan fitnah dengan orang beriman itu digambarkan antara yang terjerumus dengan yang tidak Beliau mengatakan ketika muncul fitnah maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Nabi Wasallam mengatakan apabila muncul fitnah, maka orang yang berjalan lebih baik dari orang yang lari. Maksudnya ketika orang itu mengejar fitnah, dia akan lebih cepat terjerumus ketimbang orang yang berjalan biasa. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Melihat dari kejauhan jadi berdiri. Daripada orang yang berjalan walaupun pelan menuju fitnah itu. Akan cepat terkenanya. Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Hadis ini menunjukkan apa? Ketika muncul fitnah, muncul kesesatan, muncul syahwat, maka orang yang membentengi diri, menjauhkan diri, ya, dari setiap munculnya fitnah ini akan lebih apa? Selamat. Maka di dalam hadis diperintahkan kita untuk istina. Dalam hadis yang tadi apa? Itu hadis Sudaifah, Pak Tajil tilkal firqa kullaha walau anta al asri syajarah maka tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu apa? Semua. Kenapa? Karena fitnah sangat dasar dan hati manusia sangat mudah. Maka para ibu para bapak disebutkan oleh imam ya Yahya ibnu Ma'in kepada anaknya dan ini wanti-wanti kepada fitnah. Apabila kamu duduk lalu berdirilah orang ahlu bin'ah ngomong katanya maka letakkanlah jari-jarimu di telingamu. Ini menunjukkan pintu fitnah itu harus Jangan begini. Antum ada orang yang jelas-jelas menyimpang, aduh, sama pingin tahu bagaimana penyimpangan, jangan. Kalau bukan orang alim, kalau antum orang awam jangan. Sampai Yahya bin Ma'in mengatakan kepada anaknya, kalau Abu bid'ah bicara, letakkan kedua jari-jarimu di telingamu. Kenapa? Karena kolbu ya tak kolam hati itu berubah-ubah dan sangat sensitif untuk menerima penyimpangan itu. Hati-hati. Iktizah. Menghindari diri. Ketika munculnya apa? Fitnah. Kemudian yang keenam, di antara poin-poin yang sangat penting agar selamat dari penyimpangan apa? As-sabru wal hilm wal anah di antara sifat orang yang akan selamat ketika munculnya fitnah orang yang memiliki kesabaran. Kemudian banyak pertimbangan. Kemudian senantiasa selemah lembut dalam menyikapi setiap gejolak. Apabila muncul gejolak, maka tidak boleh kita cepat-cepat untuk mereaksinya. Sekarang penyimpangan dan sebagainya, kemudian gejolak. Baik yang berkaitan gejolak tentunya tentang pemimpin kita, gejolak tentang apa yang ada di masyarakat kita. Bagi seseorang yang tidak ingin terjerumus kepada kerusakan, maka harus diperintahkan sobat. Sobat, kemudian ta'ani, ta'ani itu banyak perhatian, banyak pertimbangan. Al-hilmu yaitu orang yang berbicara bukan satu masalah, tapi dia berbicara dengan dua pandangan. Ketika adanya kejadian-kejadian. Maka oleh sebab itu lihatlah sejarah. Ketika Imam Ahmad di penjara karena mengatakan Quran Allah, ya, sedangkan pemimpinnya mengatakan Quran makhluk. Dolim mendera, memukul, memenjara Imam Ahmad rahimahullah Maka muncullah sejumlah kaum muslimin meminta kepada beliau untuk berontak Mari kita berontak katanya kepada pemimpin yang dolim ini. Kata Imam Ahmad, isbiru, sabarlah kalian. Janganlah kalian melawan kedoliman bisai wasinan. Janganlah kalian melawan kedoliman ini dengan pedang dan tombak. Sebab akan mengalirkan darah saudara-saudaramu. Maka menjaga darah kaum muslimin lebih baik. Dan sabar kepada kedoliman pemimpin kita lebih baik. Ini contoh, sabar. Ketika muncul fitnah Kenapa? Karena apabila kita tidak begitu akan cepat dan membesar fitnahnya. Kemudian yang terakhir, di antara poin yang sangat penting adalah aduan, berdoa kepada Allah. Tolakul hidayah wal isti'adatu billah minabalah. Bahwa kita meminta kepada Allah dengan banyak berdoa. Jadi dengan banyak apa? Berdoa dan berlindung kepada Allah dari kesesatan. Sebagaimana Allah mengajarkan, Rabbana la tuzigh ba'da id hadaitana hadis-hadis seperti yang muqallibal qulub habib qulubana ala ala dinik Allahumma bini biman hadait di antara doa witir ya kunut witir kemudian di antara doa di antara dua sujud Allahumma bini wahdini wasburni dan misal-misal hadis-hadis yang menunjukkan doa meminta tabat, meminta kita itu tetap teguh dalam kebenaran berdoa kepada Allah. Lalu kita berlindung kepada Allah dari setiap bentuk-bentuk apa? penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang ada pada hari ini. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang hadis iftirakul ummah beberapa faedah yang kita bisa ambil dan poin-poin yang penting kita ambil dari hadis yang mulia ini bagaimana kita menempuh jalan kebenaran dan bagaimana kita berada dalam kebenaran. Kita akan akhiri dengan menjawab beberapa pertanyaan dari para ibu dan para bapak silakan. Apa hukumnya memberikan azan atau dan ikomah azan di telinga yang kanan dan ikomah di telinga yang kiri bagi anak yang baru lahir? Apakah sesuai dengan sunnah? Wallahu taala alam bahwa hadis-hadis tentang mengadankan pada telinga yang kanan dan ikomah pada telinga yang kiri, hadis-hadisnya adalah baik Jadi hadis-hadisnya adalah lemah. Maka wabah alam tidak disunahkan. Hanya saja tidak diragukan lagi bahwa bagi setiap orang tua kalimat-kalimat yang harus diperdengarkan kepada anak adalah kalimat yang yang baik kalimat-kalimat yang baik, mengenalkan kalimat tauhid, mendengarkan dengan kalimat-kalimat pikir kepada anak adalah satu kewajiban orang tua. Adapun mengkhususkan dengan adan di telinga yang kanan dan ikoma di telinga yang kiri, sepanjang pengetahuan saya itu hadisnya adalah boleh. Adakah efek negatif pada anak jika kita sebagai orang tua tidak menerapkan sunnah dari semenjak anak masih bayi? ya sangat besar efeknya karena ada istilah ya ada istilah at-ta'allum fi tanakshi alal hajari Jadi belajar di masa kecil itu bagikan mengukir di atas batu, artinya melekat, melekat dan tentunya para jamaah yang dirahmati Allah Taala kalau para ibu para bapak bertanya kepada ahli pendidikan atau kepada seorang ustaz, sejak kapan para ibu, para bapak mengawali pendidikan anak? Maka awal ya, mendidik anak dimulai dari diri kita. Jadi para ibu, para bapak mendidik dirinya sendiri. Yang kedua apa? Ikhtiar jauh wa zaujah. Langkah yang kedua dalam dunia pendidikan itu menentukan pilihan. Kalau kita ingin generasi yang baik, maka kita harus berawal dari diri kita, yaitu memilih istri yang soleha dan memilih suami yang soleh. Karena ada bahasa yang saya sering sampaikan disebutkan oleh para ulama, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayu ataupun pohonnya itu bengkok. Jadi tidak mungkin ada anak yang soleh atau soleha kalau kedua orang tuanya tidak tidak soleh. Maka Nabi SAW mengajari untuk memilih calon yang soleh bagi seorang wanita dan seorang laki-laki memilih calon yang soleh. Kemudian yang ketiga dari awal pernikahannya niatnya ya ingin punya keturunan memilih wanita yang diprediksi akan mengeluarkan turun keturunan yang banyak ya maka ini langkah-langkah kemudian bagi para ibu para bapak artinya apa pendidikan itu juga diperhatikan ketika seorang istri itu apa hamil apa yang harus diperhatikan dua hal pertama diperhatikan kesehatannya jadi kehamilan ini diperhatikan kesehatan perhatikan makanan yang harus diperhatikan oleh istri minuman yang harus dipakan oleh istri, kemudian kuropat-kuropat harus ditinggalkan ya seperti wanita yang sedang hamil ini pingin ngidam ini, pingin ngidam itu, tidak ingin makan ini, tidak makan itu. Maka kuropat-kuropat itu para ibu harus dihilangkan seperti itu. Jadi antum kalau punya istri, ketika hamil tidak senang makan ikan, tidak makan daging, paksa supaya bisa gitu ya. Supaya sehat, bayi gitu. bayinya sehat. Karena tentunya kita tahu al-mu'minul kawiyohir min al Mumin yang kuat fisiknya, sehat fisiknya lebih baik daripada mumin yang lemah. Jadi sejak kecil makanannya ditentukan, semuanya. Itu adalah dunia pendidikan yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Kemudian ketika hamil, memperbanyak ibadah, memperbanyak taat, ya. Kemudian menstabilkan tentang emosi dan sebagainya ini harus. Ini adalah dunia pendidikan. Kemudian setelah lahir apa? gambarkan kegembiraan dari kedua orang tua tentang lahirnya anaknya. Karena banyak seorang wanita yang menjadi awal dari keburukan anaknya. Ada para ibu yang tidak ridho ketika lahir anaknya. Kenapa? Digambarkan capek katanya anak. ini. Banyak di antara wanita mengatakan, ah saya karena ngurus satu saja udah capek, apalagi banyak. Eh, betul-betul ya diadap satu saja dia kecapean. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Taala banyak orang yang anaknya banyak, tapi santai-santai saja. Dan saya bukan propaganda, saya anaknya delapan alhamdulillah. Perempuannya enam, laki-laki dua. Dan alhamdulillah di rumah tidak ada pembantu juga. Ya, semuanya berjalan, semuanya anak sekolah, pergi sekolah, semuanya bisa berdiri sendiri dan semuanya berjalan dengan baik alhamdulillah. Ya. Karena punya cita-citanya beda, tidak takut dari sebelumnya. Karena banyak di antara para ibu yang mengatakan, aduh saya satu saja udah begini, apalagi kalau dua, tiga, empat. Dan banyak di antara para bapak yang merasa takut untuk memberi makan. Padahal para ibu, para bapak, makan itu bukan sama para bapak, para ibu. Allah yang memberi makan. Kenapa mesti takut? Sebab anak itu membawa rezeki. Coba. Anak baru lahir, ada yang membawa bakal ayam, Ya. Ada yang membawa kue, ada yang membawa itu. Buat siapa? Buat kedua orang tuanya, anak yang belum bisa makan dagingnya. Bapaknya dapat rizki dari anaknya. Kenapa antum takut dengan anak lebih dari dua? Jadi ini dunia pendidikan harus sejak awal ya. Sejak awal. Melahir lahir apa? Diakikahi. Di apa? Di cukur rambutnya, diberi nama yang baik. Sebab nama itu tapaul. Nama itu dalam istilah syariat Islam itu sebuah harapan. Namanya nama Rasul, nama para nabi, nama yang dinisbatkan kepada Allah Abdul Rahman, ya Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Ghafar, Abdul Sami, Abdul Halim, Abdul Hakim, nama-nama ini. Atau nama-nama yang maknanya baik. Atau nama-nama para sahabat, ya. Tapaul, tapaul itu dari nama sebuah harapan. Ketika dinamakan umpamanya Umar, ingin seperti Umar karakternya. Tetapi dikatakan umpamanya eh, nama-nama tertentu kita ada tafawur. Ini nama. Kemudian apa? Perhatian yang sesama kepada anak itu dengan kelembutan, dengan banyak berdoa malamnya untuk anak, semuanya adalah pendidikan. Ya. Dan tentunya seluruh sikap kita kepada anak akan berpengaruh untuk untuk anak. Termasuk sikap ketika sedang apa? hamil. Apakah merayakan ulang tahun juga merupakan bentuk pengikutan umat Islam kepada orang kafir? Iya. Ya. Hari raya kelahiran maka itu termasuk tasabu dengan orang kafir walaupun ini hanyalah maksiat ya, tidak sampai kepada bentuk-bentuk kekafiran. Bagaimana beramalah dengan tetangga yang kafir sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bermuamalah dengan orang kafir, ya. pertama harus ditanamkan dulu wala dan barok. Dalam arti kita tidak boleh memberikan loyalitas cinta agama kepada orang kafir. Walaupun itu bapak, ibu, anak, saudara, apalagi sekedar apa? tetangga. Artinya tidak boleh memberikan rasa cinta kepada orang kafir atas kekafirannya. Maka harus ada barok harus ada kebencian atas kekafirannya. Yang kedua, seorang mukmin tidak boleh memberikan fasilitas dan dukungan kepada orang kafir untuk menyebarkan agamanya. Ya. Jadi tidak boleh kita memberikan satu bentuk ruang apapun kepada orang kafir menyebarkan agamanya. Karena di dalam hadis dikatakan la'anallahu man ahdatsa fi dinillah wa la'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat kepada orang-orang yang membuat perkara yang baru dalam agama dan Allah melaknat kepada pendukungnya, kepada yang membantunya, dilaknat semuanya. Dan dalam dosa adalah sama. Kemudian yang ketiga, ya, tidak boleh kita mengikuti acara-acara yang khusus bagi agamanya. Ya, tidak boleh kita mengikuti acara khusus bagi agamanya. Ya, seperti mereka mengadakan agama apa e, apa kegiatan tentang agama mereka. Kemudian juga tidak boleh mengikuti adat-adat mereka. Artinya seperti mereka mengadakan eh, kegiatan-kegiatan yang merupakan adat orang kafir tidak boleh. Nah. Kemudian kita memenuhi hak-haknya seperti hak jalannya, hak bertetangganya, hak untuk tidak mendoliminya, hak untuk tidak menyakitinya itu kita perlu tunaikan dan ini sebagai wasilah untuk mendakwahi mereka. Ya. Kemudian terkadang dibolehkan kita untuk takziah kepada mereka ketika mereka sakit atau bahkan ketika ia meninggal dunia. Boleh bertakziah, tetapi dengan satu syarat bahwa kita punya prediksi untuk mendakwahi keluarganya. Bahkan Nabi Sallam juga mendatangi yang sedang sakatul maut dan diajarkan agama ketika waktu itu. Jadi mendekati sakratul maut, ya. Dan boleh juga memberikan hadiah kepada orang kafir dan boleh juga menerima hadiah tapi juga dengan syarat. Memberikan hadiah kepada orang kafir punya tujuan untuk melembutkan hatinya, mendekatkan hatinya kepada Islam. Adapun memberi mem, apa menerima hadiah tentunya apabila bukan zat yang haram seperti kita diberi hadiah daging babi ya nggak boleh diberi hadiah kober nggak boleh tapi kalau diberi hadiah perkara-perkara yang halal boleh diterima tetapi dengan syarat juga di dalam hati kita tidak boleh ada takdim kepada orang itu. Tidak boleh ada pengagungan kepada orang itu karena dia telah memberi sesuatu kepada kepada kita. Ini salah satu tentunya faidah dalam e, dengan orang kafir yang merupakan tetangga kita dan perinciannya tentunya harus dibahas dalam pembahasan yang khusus tentang muamalatul kufar, muamalah dengan orang kafir. Sebagai orang yang awam, bagaimana kita bisa mengetahui isi ceramah yang sifatnya subhat atau bid'ah? Para ulama mengatakan al-islamu binadi. Panduru aman ta'khudhu dinakum. Sanad itu bagian dari agama, maka lihatlah ya dari mana kamu mengambil agama ini. Adinu yuraku birijal. Agama ini diketahui dengan para perawi yang menyampaikan agama kepada kita. Maka sesungguhnya manusia itu diketahui agamanya. Si bulan ini lurus enggak agamanya? Si bulan ini pemahamannya apa? Insya Allah orang pada tahu. Maka kalau orang awam, jangan sekali-kali duduk pada seseorang yang telah diketahui penyimpangannya yang telah diketahui akidahnya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Ya, maka sesungguhnya orang diketahui dengan pemahamannya. Nah, di sini ada pertanyaan. Eh, tapi nggak apa-apa dibacakan ya. Hmm. Kalau mengikuti suatu pengajian, apakah kita perlu tahu bahwa pemakannya sudah direkomendasi oleh roja. Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Radio Roja ataupun TV Roja ada bukan sebuah lembaga atau bukan sebuah stasiun televisi yang punya legalitas untuk memberikan legalitas tentang ini menyimpang atau tidak. Oleh sebab itu tidak setiap orang yang tidak ngisi di roja berarti pemahamannya tidak bagus. Karena tentunya di roja itu juga terbatas orang yang mengisi, tidak semua orang harus mengisi di radio apa roja ataupun di televisi apa roja. Demikian juga orang yang telah mengisi di roja itu bukan orang yang masuk yang tidak punya kesalahan, yang pemahaman yang mungkin tidak pernah salah juga. Ya. Kita tidak boleh gulu ya tidak boleh berlebihan. Tetapi kita mengetahui bahwa radio roja ataupun TV roja salah satu ya televisi ataupun salah satu tim televisi ataupun apa e, media yang berusaha mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus, kembali kepada akidah ahli sunnah, kepada manhaj ahli sunnah. Tetapi tidak boleh dijadikan satu apa satu batasan bahwa kalau pengajian itu belum di oleh apa roja berarti itu adalah tidak termasuk yang hak, tidak termasuk ahlu sunnah. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai seperti itu. Bahkan juga tidak boleh antum taksub kepada pengisinya itu. Kalau udah mengisi di roja berarti tidak ada kesalahannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Seseorang yukti wa yusif. Ya, seseorang itu benar dan dan salah. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak Yang satu perempuan, yang dua laki-laki Bagaimana cara agar anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh Ya pertama, seperti saya tadi katakan, kitanya dulu, ibu dan bapaknya yang harus soleh dan soleh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita mendidiknya. Kita mendidiknya. Dan mendidik anak hari ini tentunya tidak sesederhana. Ya. Itu kita harus mengetahui bahwa pendidikan hari ini ya kita harus menguatkan dua sisi. Sisi yang pertama kita, sisi yang kedua kita memilih sekolah yang tepat hari ini. Dan saya sering apa menyampaikan kalimat yang sederhana. Banyak orang tua yang menyangka apabila anaknya udah di sekolah di pesantren, dia menganggap telah lepas dari kewajibannya. Itu tidak benar. Kewajiban pendidik adalah kewajiban kedua orang tua. Adapun pesantren ataupun yang lainnya hanya pembantu saja. Maka saya sering menyampaikan apabila ada orang tua bilang, Ustadz titip anak saya, kata saya nggak mau ah. Jangan dititip-titip kalau anak itu. Karena kalau titip itu juga berbahaya pak. Ada kasus yang nyata, bapak dan ibunya tidak pernah menengoknya, bahkan tidak pernah menunaikan kewajibannya Ketika dikonfirmasi dia mengatakan, kan dulu udah titip sama ustaz. Ini bahaya ya, kalau kata-kata titip. Orang tuanya tidak ada perhatian. Mestinya para ibu, para bapak, redaksinya dirobah. Ustaz, tolong bantu saya. Didik anak saya. Jadi yang berperan utama bapak dengan ibu. Adapun kami dalam sebuah lembaga itu membantu. Maka ibu harus tahu ya, Ya kalau sekarang kan dunia pendidikan pendidikannya berkembang ya dan bagus insya Allah. Ya, kata kami di dan di Tasikmalaya ada SOS, itu sekolah orang tua ya. Jadi bapaknya juga belajar seminggu sekali ya, bagaimana belajar dan bagaimana mengajar. Jadi kan harus harus sama ya. Metode yang diterapkan di sekolah dengan metode yang diterapkan di rumah. Harus harus sama cara pendekatan guru dengan anak, cara pendekatan orang tua. Sebab dapat dibuktikan begini, kalau anak itu disuruh sama gurunya, maka taat. Tapi kalau disuruh sama bapak ibu, jarang bisa. Pokoknya kalau kata ibu guru gitu kan begitu ya anak ya, umur-umur SD, SMP gitu ya. Kata bu guru, kalau kata bu gurunya begini taat. Tapi kalau sama uminya enggak. <clears throat> Apa yang menjadi Penyebab jangan menyalahkan orang lain. Apa? Cara pendekatan kita <clears throat> dengan guru itu beda. Guru itu punya metodenya. Cara mendekati bagaimana menjiwai anak, bagaimana anak itu menyatu dengan dirinya. Kalau kita kan cuma bergerak telunjuk, nyuruh aja kepada anak itu. Dan kadang-kadang ibu itu cuma mengeluarkan kata-kata marah saja gitu. Nak sholat, nak wudhu, tapi nggak pernah nak sini ya wudhu, ibu ajarin wudhu. Pernah nggak para ibu mengajarin seperti itu? bawa embernya lalu dipraktekkan dipegang tangannya ini wudhu yang benar. Maka teringat sampai besar dulu saya diajari wudhu sama ibu seperti ini. Tapi yang terkenal sama anak itu, ibu itu marah dari kejauhan. Wudhu. Sholat. Yang terdengar itu suara, eh, suaranya itu. Terpesannya itu. Ke hatinya itu apa? Hentakannya itu maka tidak dekat anak itu kepada kita. Coba para ibu, para bapak, para bapak kan gini ya. Anak-anak kita bilang begini, Bu, enak ya kalau tidak ada ayah. Ini kalau antum sudah dibilang sama anak seperti ini bahaya gitu. Enak ya kalau tidak ada ayah, nyaman. <laughs> Kalau ada ayah itu aduh ribet banget gitu. Anak ya kalau udah dibilang seperti ini repot ya. Ya antum harus menjadi bapak yang ditunggu anak gitu. Ya. Menjadi bapak yang ditunggu anak gitu ya. Pernah nggak kalau antum ketika datang semua anak digendong, dicium, ketika pergi gantian digendong dulu ya sebelum pergi pernah? Siapa ada ya. Digendong dulu anak. Saya itu ada kisah nyata ya dengan anak-anak saya. Anak-anak saya itu bikin-bikin uh, apa? Surprise ya. Supaya saya senang Ternyata bikin acting gitu. Ketika saya masuk udah berkeliling gitu. Anak yang empat itu yang gede. Gitu. Cuma saya waktu datang itu saya itu pingin sekali ke toilet. Ternyata mereka itu tidak jadi karena saya buru-buru masuk ke WC. Mereka cerita sama ibunya, sama istri saya. Umi katanya, aku udah berusaha dari tadi pingin acting sama ayah, ternyata ayahnya nggak jadi. <laughs> Setelah itu saya apa kumpul dengan mereka. Itu indah sekali. Nah kita itu jarang yang melakukan hal-hal semacam itu. Ya. Maka di sini e, apa kelembutan, kelembutan kedua orang tua, kemudian perhatian kepada pendidikan itu harus e, apa benar-benar. ya. Kita tahu ya seperti bisa seperti anak yang hafid seperti Musa itu kan itu hasil kedua orang tuanya. Jadi hafid dengan kedua orang tuanya, hafal dengan sebab kedua orang tuanya bukan karena orang apa? Karena orang lain. Kemudian di antara perkara yang sangat pentingnya dari dari jiwa kita ya. Para ulama mengatakan selain usaha dalam bentuk fisik, artinya usaha seperti teori, usaha dalam bentuk metode pendidikan, itu kan wasilah. Tapi ada wasilah yang sifatnya rahasia, disebutkan oleh para ulama. Ada seorang guru yang kalau metodenya bukan orang yang sangat canggih gitu ya. Tapi kenapa anak-anak itu senang sekali sama guru itu? Sehingga menjadi cemburu banyak guru kepada guru tersebut. Lalu ketika dia ditanya, apa? Karena kasih sayangku, kecintaanku kepada mereka. Dan ini modal utama ya. Kelembutan kepada anak, Sepu kuma memberikan kemudahan kepada anak. Saya berikan contoh yang sangat mudah. Kalau ada anak menggunakan batu, bapak punya mobilnya, baru lagi. Tiba-tiba ada anak yang umurnya dua atau tiga tahun bawa batu, krek gitu mobil ya apa? digosok kenapa? Batu. Berbekas. Bagi orang yang bijak akan mengatakan alhamdulillah anak saya sudah bisa menggunakan batu. Dia sudah tahu memfungsikan batu ini. Cuma kepentingannya apa? Setelah itu kita luruskan, ya bagus ya. Cuma bukan di sini, nih di sini. Rahmat itu kan bisa nggak antum seperti itu? Bukan sama. Ya. Ada anak umpamanya ternyata apa? HP dipakai seperti apa kapal di bawah air. Ini bagus ya katanya. Mati. Kita katakan masya Allah dia udah tahu karena HP-nya seperti perahu gitu. Oh, udah tahu fungsinya. Masya Allah, rahmat itu. Tapi kan berat sekali untuk melakukan itu. Contoh, antum bertamu dan menjadi tuan rumah. Ada anak yang dia aktif. Kita katakan, Alhamdulillah anak saya ini sehat, aktif. Jangan mengatakan, oh, ini buruk akhlaknya. Nah itu loh. Yang kedua doa. Ini rahasianya. Kan kalau yang tadi teori ya, metode ini teori, bukan. Ada seorang dai yang tidak begitu dikenal keilmuannya, artinya bukan orang yang ilmunya kuat, tapi pengikutnya banyak sekali. Ceramahnya ataupun nasihatnya itu makbul, mahbub. Rasanya apa? Ketika aku malam berdoa, ya Allah, semoga Engkau membukakan orang-orang yang aku datangi dan di pagi harinya aku bekerja mendatangi orang-orang untuk didakwahi. Doa. Jadi tidak sekedar kepada metodenya. Doa. Maka Allah menjelaskan tentang orang-orang yang serakah wa ibadur rahman alladzina eh, disebutkan apa? Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imana. Doa, lihatnya doa itu meminta istri yang banyak. Dan para ibu suka mengaminkan, tapi tidak setuju dengan ta'adudnya. Suaminya berdoa, ya Allah semoga engkau anugerahi istri yang banyak. Istrinya amin di belakang. Tapi protes terus tentang ta'adudnya. Dan pingin anak yang banyak. Gitu. Robana, hablana min azwajina. Jamaah, ya Allah anugerahi istri itu yang soleh. Dan anak-anak yang soleh-soleh. Maaf bu ya, celotehan aja. Saya masih satu. Tapi bukan contoh harus satu ya. Yang dicontoh Nabi Wasallam yang istrinya lebih dari satu para sahabat, para tabiin. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Taala itu rahasianya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini ya sampai jam 11 karena saya punya jadwal jam 1 dan Jakarta itu eh, bukan seperti di Tasik ya.